Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ya, saya mau bertanya sebentar lagi kan bulan puasa. Boleh nggak selama bulan puasa minum pil peng penghambat datang bulan agar puasanya penuh satu apa? bulan? Pil apa? Pil penghambat head, head. Bu, iya. Agar puasanya penuh satu bulan dan supaya tidak punya utang juga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai adik yang solehah yang ada di Saudi sana, ketahuilah bahwasanya beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Ada ibu yang ceramah di luar kayaknya. Ibu, Ibu kalau jadi tamu, ibu, ibu para tamu, ibu para tamu, ibu para tamu, ibu para tamu semuanya duduk yang manis. Ibu yang para tamu kalau mengatur tidak pakai suara, pakai isyarat saja. Ibu-ibu semuanya yang mengatur para tamu tidak usah pakai suara. Ibu-ibu yang mengatur para tamu tidak pakai suara, pakai isyarat dengan tangan. Ibu yang mengatur tamu dengan isyarat dengan tangan. Assalamualaikum Ibu Soleha Masya Allah ah. Serius, semangat dia mau di jalan Allah Kalau keluar suara, suara, suara untuk ceramah nanti Ibu, sayang suaranya Ibu yang ngatur tamu Adik-adik putri yang ngatur tamu tidak pakai suara. Ini ada tamu berapa bis datang ini pas majelis begini, datang ke majelis karena Allah mulutnya ditutup. Kasih permen saja mulutnya. Ngemut permen, Bu. Ibu semuanya yang tamu ngemut permen supaya tidak ngomong. Karena suaranya sampai di sini. Ibu mengganggu orang menuntut ilmu dosa. Duduk dimanapun tempat. Ini adalah tempatnya tempat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Di lantai lah ketahilah Kita bakal masuk ke tanah. Selesai. Ustazahnya yang ngatur tidak pakai suara, pakai isyarat saja, pakai cubit, cubit, cubit. Suaranya sampai di sini, masya Allah, semangat. Ya. Baik, karena ini masalah penting ini kebetulan masalah ibu-ibu supaya tidak salah. Ibu beribadah tidak boleh hawa nafsu. Saya pengen bulan Ramadan penuh, nggak punya utang, pakai minum obat. Dia seolah-olah lebih hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang orang hebat itu dengan tidak head, Allah tidak membuat head. Sudahlah, tidak usah macam-macam. Ada usah macam jalankan sewajarnya. Tidak usah melakukan itu semuanya. Adapun boleh tidaknya ini masalah lain. Kalau masalah boleh dengan catatan, kalau menurut medis, menurut kesehatan tidak mengganggu Anda, diperkenankan. Tapi bukan kemuliaan yang dahsyat yang semacam itu. Ya, iya, iya. Kemudian, lah kalau Anda punya utang, apakah membayar utang itu mengurangi pahala? Tidak. Pahala utuh. Bahkan bisa lebih, Bu. Ibu punya head seminggu. Ya enggak? Dibayar berapa semi? Seminggu. Pas ibu bayarnya hari Senin, dapat pahala Senin Kemis juga. Padahal kalau enggak pakai ngutang, enggak pernah puasa Senin Kemis lumayan. Kenapa kok pusing-pusing? Ayo, puasa Sawal pas 6 kali 6 hari saya bayar pas di hari Sawal. Niatnya niat bayar utang tok, dapat pahala. Sudahlah ibadah tidak perlu dengan hawa nafsu. Cukuplah kalau Anda beribadah sesuai dengan apa yang Allah titah Allah atur tentang dirimu haid anda dalam keadaan haid tidak akan mengulangi pahalamu cuman mungkin ini biasanya takut hawa nafsu Makanya saya ingatkan kalau hawa nafsu anda akan diterima oleh Allah bagian hebat 30 hari saya ini ada haid memang dalam diri manusia diri wanita memang itu adalah untuk mengeluarkan kotoran dan itu sudah kesehatan untuk untuk kebaikan kembali kepada wanita tersebut jadi kemudian kalau ada seandainya ada orang minum obat, ya puasanya tetap sah. Dan jika tidak mengganggu kesehatannya, bukan suatu yang terlarang. Boleh-boleh saja, tapi bukan sebuah keutamaan. Keutamaanmu adalah jalani normal. Cuman yang perlu kami hadirkan ilmunya di sini, biarpun dalam keadaan haid yang tidak boleh hanya berpuasa dan membaca Al-Qur'an sama sholat. Dan mentawat jika ada Anda di Mekah sana Adapun masalah berzikir Anda tetap boleh. Jadi tetap jatahmu. Misalnya orang-orang pada traweh 23 rakaat sama witirnya, 2 jam setengah karena hatam Quran. Anda tidak boleh kalah di rumah Anda berzikir 3 jam setengah. Harus begitu dong. Artinya apa? Di malam itu pun Anda tetap beribadah, hanya tidak dengan sholat, tidak membaca Al-Qur'an. Cukup dengan zikir pahalanya sama. Bangun malamnya pun tetap masa tahajud orang pada tahajud anda tetap bangun malam pahalanya sama jadi tidak bukan sebuah penghalang itu haid cuman nasib buruk sebagian orang yang salah paham kalau sudah dapat haid libur semuanya ah, suaminya pun disiapin mie bang sudah siapin mie tinggal masak air panas tok sak sahur-sahurnya suaminya jadi pakai mie nanti Eh, tidak, tidak. Ibu bangun, menyiapkan sahur, melatih anak-anak, pahala itu semuanya. Jadi ibadahmu tetap, hanya puasa tidak ada. Dan ada hikmah di balik itu semua, sebab seorang head yang lagi berpuasa, eh, seorang head haram berpuasa. Dalam keadaan head, maka dia boleh ma makan. Sebetulnya itu kesempatan bagi ibu untuk masak yang enak buat suami dan anak-anak. Ya, dicicipi yang pasti. Nah, ibadah juga. Dinikmati aja, nggak usah sok ibadah. Ya, seolah olah lebih hebat daripada orang-orang soleh terdahulu. Minum obat. Terus apa lagi? Saya tidak mau, saya bikin obat anti tidur. Biar malam saya tidak ngantuk-ngantuk. Ah. Ada orang pada zaman Nabi SAW, kalau mereka mengatakan, Nabi itu ibadahnya luar biasa. Sudah diampuni dosanya oleh Allah diampuni dosanya oleh Allah ibadahnya sampai kakinya bengkak maka sebagian mereka berkata demi Allah saya mulai hari ini saya berusaha untuk tidak tidur malam satu lagi demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya tidak akan nikah sama sekali takut terganggu katanya kedengaran Nabi SAW dan Muhammad marah sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian tidak ada yang menghalai ketakwaan akan ah, tapi apa ini atau atau jawa nisa aku juga menikahi seorang perempuan Aku berbuka, aku juga sahur. Aku makan sesaat, aku buka sesaat. Jadi jangan sok ibadah mau semalam suntuk nggak mau tidur. <laughs> Penyakit itu. Ibadah tidak boleh hawa nafsu. Jadi adik-adik putri, ibu-ibu, jalan jalani head-head kesempatan head ya berarti kalau sudah head makan banyak bisa membuat masakan yang enak untuk takjil dengan melayani eh, nasihat uh, cipi enak biar gak kasin tidak ada masalah jadi nikmati itu semuanya itu karena Allah Nanti bayar puasa, bayar adalah ibadah juga kok. Jadi ibadahnya jangan dikurangi, zikir, baca sholawat dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab